Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. terkhusus di saat ini kita betul-betul merasakan nikmat yang tiada tandingannya nikmat Islam kita sholat asar berjamaah sebelumnya diawali dengan sholat sunnah setelah itu dengan doa, dikir selanjutnya berada dalam Raudatum Miryadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Berada dalam majlis ilmu. <clears throat> Jarang-jarang orang diberi nikmat berentet seperti ini. Semakin banyak nikmat berentet seperti ini, maka pahalanya akan semakin besar. <clears throat> Seperti ibadah umroh, ibadah haji, yang ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya susul menyusul, sambung menyambung, sehingga memiliki kedudukan yang sangat besar. Tapi demikianlah yang besar, yang hebat itu perlu diawali oleh pendahuluan-pendahuluan. Haji menempati rukun Islam yang kelima. Artinya harus didasari oleh syahadatain dulu. Kekuatan sholat, zakat, puasa, Baru selanjutnya, sebab dalam haji banyak rangkaian ibadah. <clears throat> Juga seperti sholat sunnah dua rakaat syuruk, <clears throat> syuruq Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berwudu di rumahnya? Subuh kemudian sholat dua rakaat sebelum sholat subuh. Setelah itu sholat berjamaah di masjid. Sholat subuh. Setelah itu dia tetap berzikir, mengingat Allah di dalam masjid. Sampai matahari terbit naik penuh kemudian dia sholat dua rakaat kata Nabi seperti umrah yang sempurna atau haji yang sempurna orang sudah bisa dapatkan pahala haji pahala umrah sempurna di masjidnya masing-masing hebatnya ini ibadah sebab apa? susul menyusul ini ibadah. Semoga apa yang Allah beri kepada kita saat ini diberi pahala yang besar di sisinya. Dan ini tentunya kembali pada keikhlasan kita masing-masing, niat kita masing-masing, kesungguhan setiap kita di jalan kebaikan ini. Islam adalah agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam yang mencari selain Islam tidak akan diterima dan dia akan kekal dalam kerugian di hari akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapapun yang mencari Islam sebagai agama, ghairal Islam, selain Islam sebagai agama, maka falai yuqbala minhu selamanya tidak akan pernah diterima. Satu. Cukup sekedar tidak diterima? Oh, tidak. Allah lanjutkan, wa huwa fil akhirah, dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang kekal dalam kerugian. Karena itu jamaah, syukurlah sebagai seorang muslim. dan tidak semua orang muslim diberi kesempatan sholat asar berjamaah. Syukurlah lebih sebab telah diberi hal itu kepada kita. Dan tidak semuanya diberi kesempatan sore ini berada dalam majelis ilmu. Kita diberi. Semua itu karena Allah menginginkannya. Seandainya Allah tidak menginginkan, tidak mungkin kita sampai di rumah ini. Walaupun rencana kita sangat hebat sudah. Kalau Allah tidak inginkan, tidak akan terjadi. Tapi Allah inginkan. Allah ingin memuliakan kita dengan kebaikan ini. Syukurlah dan yakinlah dengan kesyukuran nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tamat. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Islam, mensyukuri Islam adalah kewajiban besar setiap muslim. Islam yang penuh kebaikan ini harus kita jaga. Dan menjaganya adalah kewajiban. Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini harus betul-betul kita syukuri. Dan hanya dengan mensyukurinya, nikmat ini terjaga dan bertambah. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Jangan coba-coba kalian mati kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Diancam. <clears throat> Mau mati, tidak muslim, hati-hati. Harus menjadi muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal. Hati-hati. kecuali kalian muslimun. Ini memberi ilmu apa yang saya sebutkan tadi. Bahwa satu, Islam harus kita miliki sampai datangnya malakul maut. Islam harus kita pertahankan sampai datangnya detik-detik kematian kita. Hal yang kedua, lebih dalam lagi. Kecuali kalian muslimun. Muslimun kata sifat. Berarti yang selamat saat datangnya kematian adalah yang Islam telah menjadi sif, sifatnya. Tidak sekedar bersyahadat. Syahadat itu betul-betul dia sifatnya. Tidak sekedar sholat. Sholat itu betul-betul dia jiwai. Tidak sekedar berpuasa. Nilai-nilai puasa betul-betul nampak dalam kehidupannya. Tidak sekedar berzakat. Tapi justru pensucian ini sudah merupakan aktivitas kesehariannya. Tidak sekedar umrah dan haji, tapi nilai-nilai ibadah-ibadah besar ini betul-betul telah nampak dalam kehidupannya. Harus jadi sifat. Dari sini cermati betul bahwa beragama bukan sekedar untuk keperluan tertentu. Tetapi beragama untuk keperluan menyeluruh hidup kita. Beragama bahkan untuk keperluan kita di setiap alam yang akan kita lewati. Alam dunia, sebentar alam barzah, setelah itu alam akhirat. agama ini adalah hajat kita, keperluan kita, lebih dari makanan, minuman kita. Bahkan lebih dari nafas kita. Sesaat kita bisa menahan nafas. Tapi tidak boleh sesaat pun kita lepaskan agama. Setelah datangnya malakul maut, lepaslah nafas kita. Kita tidak perlu lagi oksigen. Di dalam kubur tidak perlu orang oksigen. Yang diperlukan adalah hakikat kehidupan. Ruh. Ruh agama yang terus ada dalam diri kita. Dalam jiwa kita. Sehingga walaupun seseorang telah wafat, maka dia tetap menjadi orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya. Ketahuilah Islam adalah ruh kita. Sini ada empang. Ikannya bergerak. Iya, melompat. Kenapa? Karena memiliki ruh kita ada sekarang duduk memandang, memahami yang di luar beraktivitas pula. Kenapa? Karena memiliki ruh. Ruh yang menyebabkan seseorang makhluk itu hidup. Tanpa ruh, seseorang akan menjadi mayit. Ketahuilah, Islam adalah ruh yang sebenarnya. Ruh ada dua. Ruh kasar, merata, dimiliki oleh semua yang Allah Subhanahu wa taala cipta sebagai makhluk hidup. Dan ruh khusus hanya diberi kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ruham min amrina demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad apa itu ruham min amrina ruh dari ketentuan kami berarti siapa yang menerima wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dia telah menerima ruh selain ruh sama yang dimiliki oleh binatang manusia yang lain. Ruh inilah jamaah yang menjadi penentu hidup yang sebenarnya. Ruh inilah yang menjadi penentu kemuliaan yang sebenarnya. Ruh inilah yang menjadi penentu hakikat nikmat atau sengsaranya seseorang hidup di muka bumi, di alam barzah dan di akhirat. Seberapa banyak kita mengambil ruh yang datang dari Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sebesar itu pula kekuatan ruh kita, kekuatan hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, terima Allah dan Rasulnya. Ketika dia da'akum mengajak kalian lima yuhyikum kepada apa yang menghidupkan kalian. Jelasnya ini ayat bahwa seruan Nabi Muhammad adalah kehidup kehidupan. Karena itu kita harus terus menjaga nilai-nilai hidup kita ini. Siapa yang meninggalkan solatnya Nabi sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia akan berada <clears throat> dalam kelompok mayat-mayat yang berjalan di muka bumi. Gelap hidup. Mungkin enak saat makan konro. Eh. Iya. Enak saat makan bakso. Eh. Dia rasakan nikmat. Tetapi apa arti kenikmatan itu sementara hewan juga masih memilikinya? Apa perbedaan kita kalau begitu dengannya? Perbedaan kita adalah dengan nilai hidup yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Wajib bagi kita untuk menjaganya. Sebagai kewajiban terbesar dalam hidup kita wajib bagi kita untuk <clears throat> terus mengembangkannya, menyempurnakannya sampai dia menjadi sifat dalam hidup kita, sampai malakul maut datang menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Lambat atau cepat akan tiba saat-saat saat-saat kita terbujur kaku. Saat-saat kerabat-kerabat kita meneteskan air mata memandang kita. Saat-saat kita dimandikan, dikafani, disolati, dan dinaikkan ke geranda, diantar kalianlah saat-saat papan menutup kita disertai dengan siraman tanah dan pasir. Saat-saat kita masih mendengar, Allah masih memberi satu kesempatan kepada kita mendengar suara. Saat itu saja, selainnya tidak. Mendengar suara, terompah kerabat kita meninggalkan kita. Sehebat apapun kita berteriak, mereka tidak akan mendengar, tidak akan kembali. Tidak ada yang mau menemani kita di kuburan. Lagi pula menemani pula, apa bedanya? Mereka berada di alam dunia, kita berada di alam barzah. Kita memerlukan sahabat yang betul-betul sudah menjadi jiwa kita. Kita memerlukan nilai-nilai Islam yang menemani kita di alam barat. Mari, selama Allah masih memberi kesempatan kepada kita hidup, selama Allah masih memberi kesempatan kesehatan kepada kita, manfaatkan betul untuk <clears throat> mempelajari Islam dengan kesungguhan, mengamalkannya dengan kesungguhan mendakwahkannya dengan kesungguhan dan bersabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput kita. Di antara usaha besar manusia menjaga agamanya adalah dengan menghindarkan diri dari sifat dulu lewat batas. <clears throat> Suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam memerintah sahabat <clears throat> untuk mengambilkan beliau batu di Musdalifah ini guna beliau gunakan melempar jamrah. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengambil batu-batu kecil seperti yang biasa dipakai untuk ketapel. Kecil. Tujuh butir Setelah Nabi terima, kata Nabi seperti ini kepada kaum muslimin. Seperti ini, seperti ini. Setelah itu beliau berkata, iya wal gulu fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu. Jauhi sifat berlebihan Jauhi sikap-sikap lewat batas. Karena sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian adalah al-ghulu lewat batas itu. Nabi memberi ilmu kepada para sahabat langsung dalam praktek dengan cara memahamkan yang paling sempurna. Kalau seandainya tanpa peristiwa pengambilan batu, iya. Nabi langsung mengatakan, jauhi gulu. Sungguh yang membinasakan kalian adalah, membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah gulu. Maka kita bisa paham. Tapi pahamnya tidak akan lebih sempurna jika dibandingkan dengan langsung praktek kita. Kenapa? Ini langsung Nabi contohkan. Sebab ini satu banyak terjadi. Iya. Orang tidak tanggung-tanggung karena mau melempar setan katanya. Ambil batu besar. Iya. Habis batunya, sendalnya dia keluarkan. akhirnya keluar dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kenyataan yang ada sekarang, padahal Nabi sudah memberi peringatan. Ini diperingatkan khusus. Tapi ternyata tetap banyak yang menyelisihi petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada jaminan seseorang selamat dari pelanggaran. Walaupun Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Karena itulah bersamaan dengan ilmu dan upaya beramal kita perlu berdoa minta pertolongan Allah. Minimallah perbanyak doa. Ya mukhallibal qulub Sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati. Kokohkan hatiku di atas agamaku. <clears throat> Nabi mengatakan iyyakum wal ghulu. Jauhi ghulu. Tinggalkan ghulu. Sementara yang Nabi contohkan amalan berupa mengambil batu untuk dipakai melempar. Ini amalan kecil. Contoh Nabi ini amalan kecil. Dalam rangkaian haji, batunya jenis apapun juga, itu tidak dibahas. Bukan menjadi perkara yang perlu diperhatikan. Tapi ternyata Nabi perkara ini justru yang jadikan contoh. Contoh. Supaya menjadi ilmu besar bagi kita. Bahwa gulu haram dalam agama Islam. Dalam perkara terendah sampai tertinggi. Karena itu jangan pernah menyepelekan guluh dalam bentuk apapun juga dalam agama Islam. Sebab yang kecil akan menjadi banyak. Dikit-dikit jadi bukit. Jangan lupa, bukit itu terdiri dari apa? Dari pasir-pasir. Kerikil-kerikil. Inilah yang tertumpuk akhirnya menjadi bukit. Kata para ulama, la saghirah ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau orangnya terus bertekad mau berdosa. Gulu sangat berbahaya dalam agama banyak sebab kebinasaan umat terdahulu. Tapi sebab yang terbesar adalah gulu ini. Lewat batas. Lewat batas dalam bersikap. Sebab ini Nabi ingatkan. Fa'innama. Fa'innama. Nabi datangkan kalimat innama. Ini adatul hasr. Membatasi. Tidak ada yang membinasakan kecuali ini. Kalimatnya tidak ada yang membinasakan kecuali ini. Hanya ini. Walaupun ada beberapa lain. Tapi kenapa Nabi datangkan kalimat hasr membatasi? Sebab pembinasaan Guru terhadap umat sebelumnya betul-betul dah Sangat mengerikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ahli kitab, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Dalam Quran Allah panggil ahli kitab, "Wahai ahli kitab, jangan kalian gulu fi dinikum dalam agama kalian." Apa gunanya untuk kita? Sementara peringatannya Allah kepada ahli ahli kitab. Ini peringatan pula bagi kaum muslimin. Sebab Nabi sudah mengingatkan kaum muslimin akan menjadi ada saja dari mereka yang akan menjadi pengikut ahli kitab. latattabi'unna sanana man kana qablakum kata beliau. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Aturannya, cara-caranya, ibadahnya, prinsip-prinsipnya. Ibadahnya, perayaannya, ciri-ciri khususnya mereka. Ini makna sunnah seluruhnya. Orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Dua jengkal, dua jengkal. Dalam lafaz yang lainnya, hadwal qudda bil qudda. Seperti qudda yang satu dengan qudda yang lainnya. Kalau ada panah, di belakang panah ada bulu. Bulu yang satu yang berseberangan ini pasti sama. Ini kudah namanya. Kalian mengikuti mereka seperti kuda dengan kuda. Pengikutan. Mirip betul. Sedikit-sedikit, kemudian lebih banyak. Hatta lau dakhalu lata latabi'tumuhum. Sampai-sampai walaupun mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian ikut masuk pula. Maka Nabi ditanya, Al-Yahudu wal Nasara? Apakah yang kau maksudkan dengan orang sebelum kami adalah orang Yahudi dan orang Nasara? Kata Nabi, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti pasti? Pasti ada umat ini akan mengikuti mereka? Ya, yeah, pasti. Di antaranya, yang Allah peringatkan khusus kepada ahli kitab, yang menjadi sebab kebinasaan mereka, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian guru dalam agama kalian. Kan itu pasti ada dari umat Nabi alaihi salatu wassalam yang akan guru dalam beragam, beragama. Ini peringatan untuk kita. Hebatnya ini perumpamaan. Bagaimana umat ini ada-ada saja yang terjatuh dalam pengikutan terhadap terhadap mereka. Nabi memperumpamakannya dengan sesuatu yang mustahil. Sampai-sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Biawak? Iya. Yeah. Seperti pada lek, ya. Yeah. Kalian juga ikut masuk. Gimana lubangnya? Ayo. Anak kita yang paling kecil bisa masuk? Tidak bisa. Apalagi orang besar. Tapi Nabi bilang, kalaupun mereka masuk ke dalam, kalian juga ikut masuk. Kita pernah cermati kalimat itu. Itu menunjukkan pengikutan yang pasti akan terjadi pada umat betul-betul pengikutan yang sangat mengerikan. Di antaranya yang paling mengerikan adalah gulu lewat batas. Dalam sejarah Islam tidak ada satupun kelompok sesat yang muncul kecuali masuknya melalui pintu gulu. Lewat batas semuanya. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Darimi dalam sunan beliau dengan sanad yang sahih <clears throat> dalam kisah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menjumpai ini peristiwanya benar sanatnya sahih sahabat Nabi Ash'ariyun ini, pimpinannya Ash'ariyun, Abu Musa al-Ash'ari, iya. Ini dari Yaman ini. Radallahu anhu, melihat di masjid, orang-orang sementara berhalakah. Dipimpin oleh seseorang, ada berapa halakah. Dipimpin. Eh, Lengkap dengan alat untuk menghitung. Ada bebatuan. Halilu. Ucapkan la ilaha illallah. Semuanya. Seratus kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ada di situ merasakan enaknya ini bacaan ini. Sebab la ilaha illallah memang kalimat dahsyat. Beliau lihat. Langsung terjadi sesuatu dalam diri beliau. Kayak perang. Ini mereka ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat terdahsyat yang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu betul-betul sangat memahami kedahsyatan kalimat-kalimat ini. Tetapi tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah ajar berzikir seperti ini. Gimana ini? Apa yang beliau lakukan? Dia paksakan dirinya berkomentar tanpa ilmu. Padahal dia sudah lihat, sudah. Ini sudah dilihat ini. Sementara kita jangankan melihat, mendengar, merasa saja belum, tapi komentarnya sudah sangat luar biasa. Beliau mendatangi ahli ilmu. Siapa lagi ahli ilmu? Beliau sudah sahabat. Dalam sahabat ada yang lebih berilmu lagi. Nabi ketika itu telah wafat pemimpin umat adalah para sahabat. Beliau mendatangi sahabat Abu Musa ala, apa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat. Saat itu sahabat Abu Musa Abdullah bin Mas'ud sementara ditunggu juga oleh <clears throat> beberapa tabi'in Sesampainya di situ, beliau pun menunggu. Akhirnya keluar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah keluar, beliau beritakan, saya melihat seperti ini di masjid. Beliau langsung lihat kalau orang yang dalam ilmunya sudah melihat banyak yang seperti itu. rasih dalam ilmu, sudah melewati perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan yang semisal dengan itu, sehingga ketika terjadi yang semisalnya gampang ditahu. Dia langsung komentari salahnya perkara itu. Akhirnya ketika sampai di sana, beliau katakan, Ya umat Muhammad, betapa cepat kebinasaan kalian. Lihat perabot-perabot Nabi kalian. Ininya Nabi kalian. Belum hancur. Masih ada. Nabi kalian telah binasa. Akhirnya, apa komentar orang ini? Kelompok-kelompok ini mengatakan, Ya Aba Abdirrahman, La nuridu illal khair. Wahai Aba Abdurrahman, tidak ada yang kami inginkan kecuali hanyalah kebaikan. Bagus niatnya? Dia ungkap niatnya, bagus. Tetapi kata beliau, wa kam min muridil lil khairi lam yudrikhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak jumpai kebaikan itu. Sebab dia tidak punya fiqh, paham, ilmu dalam mewujudkan kebaikan itu. ingatkan, banyak orang yang menginginkan, tapi keinginan tidak cukup. Harus disertai dengan benarnya langkah, tepatnya perbuatan. Setelah itu muncul firasat. Beliau ungkap firasat. Ini firasah alim. Ini tidak sembarang orang dibeli. Ini jenjang ilmu tingkat-tingkat tertinggi. Iya. Hanya diberi kepada orang-orang yang ilmu Quran sunnahnya. Iya. Al-Quran bukan sekedar hafalan. Pendalamannya terhadap ayat-ayat Quran itu sangat-sangat luar biasa. Hadit-hadit Nabi sangat-sangat luar biasa. Dan beliau pun telah melewati masa demi masa, kejadian demi kejadian. Sehingga apa? Sangat memungkinkan baginya untuk melihat perkara ini dengan mudah. Kata beliau, sepertinya kalian yang disebutkan oleh Nabi. Siapa? Beliau sebutkan sifatnya orang-orang khawarij. Yang mana mereka beribadah dengan ibadah yang sangat hebat. Sampai-sampai kata Nabi, ibadahnya kalian wahai sahabatku, kalian lihat ibadah kalian kecil jika dibandingkan dengan ibadahnya mereka. Tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur, anak panah dari busur. Yang kemunculan khawarij itu di zamannya nampak besar di zamannya mulai muncul di zamannya Uthman bin Affan boleh terbunuh oleh orang-orang Khawarij dan mulai menyendiri ya yeah, di zamannya Ali radhiyallahu anhu di antara peristiwa yang sangat hebat penampakan Khawarij adalah Yauman Nahrawan hari keluarnya orang Khawarij iya menghadapi kaum muslimin para sahabat tabi'in yang ada ketika itu iya kalau tidak salah Amr bin Maslam atau Salama mengatakan mengatakan demi Allah hampir semua yang ada dalam halakah halaqah zikir itu ternyata mereka yang memerangi kami fi yaumin nahrawan di hari nahrawan itu. Coba lihat firasatnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Waktu baru muncul, belum jadi khawarij. Lewat batas sedikit dulu dari cara berzikir, dari cara beribadah. Eh, terus meningkat, meningkat, meningkat sampai akhirnya keluar. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Agama hancur ketika seseorang terjatuh ke dalam perkara gulu. Sebelum menjadi besar maka cermati lewat-lewat batas yang kita perbuat. Saya katakan yang kita perbuat. Sebab tidak ada jaminan setiap kita yang ceramah dan yang mendengarkan ceramah untuk selamat dari hulu. Setiap kita berpotensi. Untuk terjatuh ke dalam hulu, Untuk terjatuh ke dalam perkara lewat batas ini. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan gulu adalah penyepelean. Jafa. Menyepelekan. Ada tafsir lewat batas, ada ifrat. Menyepelekan. agama berada di tengahnya. Makanya Islam dicipati dengan wasata, pertengahan. Penjelasan ini sepakat seluruhnya. Demikianlah perkara gulu. Ada lewat batas, gulu. Haram, rusak agama. Ada yang menyepelekan. Sama yang belum belum masuk. Ada yang pertengahan. Sekarang bagaimana kita tahu kita tidak menyepelekan, kita tidak lewat batas, dan kita berada di pertengahan. Kita perlu memahami tiga hal apa yang di tengah, apa yang lewat batas, dan mana batas penyepele, ya. Semua ilmu ini terkumpul dalam ilmu hudud, batasan, batasan. Ilmu hudud, batasan, batasan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Mencintai Nabi alaihi salatu wassalam adalah wajib. Ini agama. Tidak mencintai Nabi, ini penyepelih, penyepelian. Ya? Tapi kalau mencintai Nabi, tapi kemudian lewat batas, sampai melakukan dalam wujud cintanya kepada Nabi sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Ini lewat bah lewat batas. Ini kita harus tahu batas. Kalau antum paham ini, kalau kita paham ini, maka kekuatan keselamatan seseorang selamat dari hulu pertama kembali pada kekuatan ilmu. kembali pada kekuatan il ilmu. Bukan ilmu hanya dari satu sisi. Ilmu dari sisi mana penyepilan? Mana yang lewat bah? Lewat batas. Mana penyepilan? Mana yang lewat batas? dan bagaimana wujud yang di tengah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ada ayat dalam suratul Fatihah <clears throat> yang sangat menjelaskan perkara ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Walad dolin. <clears throat> Surat Al-Fatihah adalah inti seluruh surah. Semua ilmu yang terdapat dalam surah-surah Quran kembali kepada suratul Fatihah. Karena itu, ayat-ayat dalam suratul Fatihah adalah ayat-ayat terhebat. Di antaranya doa yang Allah wajibkan kita baca setiap sholat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab kata Nabi, tidak salat. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Harus kita baca ihdinas siratal mustaqim. Dan ini adalah doa yang paling afdal dan sekaligus doa yang paling menyeluruh sekaligus merupakan doa yang paling kita perlukan. Jalan yang lurus. Berilah kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ini jalan yang lurus. Sampai di situ permintaan yang Allah perintahkan? Tidak. Bukan sekedar diminta berada di atas jalan yang lurus, jalan penuh nikmat, tetapi disuruh berlepas dari dua jalan. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya mereka dimurkai. Wala dan bukan pula jalannya ad mereka-mereka yang sesat. Siapa al-maghdub? Siapa ad di sini? Ada hadith langsung dari Nabi. Hadithnya sahih. Nabi mengatakan al-maghdub humul yahud wad humul nasara. Al-maghdub yang dimurkai di sini kata Nabi adalah orang-orang Yahudi. Dan abdolun orang-orang yang sesat di sini adalah orang-orang Nasara. Ini penafsiran pencontohan dari Nabi. Bukan artinya al-maghdub hanya orang Yahudi, selainnya tidak, bukan. Sebab kalimat al-maghdub melingkup semua yang dimurkai. Eh, ad melingkup semua yang sesat. Nabi contohkan Yahudi dan Nasara supaya jelas sifat dan ciri utama al-maghdub dan ad ini. Karena itu kalau kita lihat penafsirannya para ulama, mereka bilang al-maghdub adalah orang Yahudi dan yang mengikutinya. Yang semisal dengannya. ad adalah orang Nasara dan mengikutinya, yang semisal dengannya. Coba lihat dalam surah yang sangat mulia ini. Surah yang tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun. Surah yang merupakan keistimewaan kaum muslimin. Surah yang merupakan kekhususan Al-Quran. Surah yang merupakan surah terafdal yang pernah ada di muka bumi. Di dalamnya di ayat yang kapan kita baca Allah Subhanahu wa taala akan jawab dengan firman-Nya walil 'abdi sa'al dalam hadits qudsi Nabi menjelaskan bahwa Allah membaca, Allah menjawab ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab dengan firman-Nya bagi hamba untuk hamba apa yang dia minta. Jadi memang Allah perintahkan supaya kita minta dan Allah jamin. Yang penting kita betul-betul mau minta. Masalahnya banyak yang baca, sekedar baca. Tidak dalam keadaan meminta. Tidak dalam keadaan betul-betul menginginkan jalan yang lurus. Tidak dalam kondisi betul-betul ingin selamat dari al-maghdubi alaihim. Tidak dalam keadaan betul-betul ingin menjauh dari ad-dolim. Sehingga gak mana-mana mungkin mau dikasih. Sementara dia sendiri tidak mau. Hanya diucapkan saja. Perlu kejujuran. Kita diajar di sini untuk bagaimana kokoh di atas agama. Harus selamat dari dua kelompok sesat. Yang harus diawali dengan betul-betul memahami jalan yang lurus. Pahami jalan yang lurus, tempuh, wujudkan, amalkan, kemudian selamatkan diri dari dua. Jalannya al-maghdub yang betul-betul dimurkai dan jalannya adol adolin yang sesat. Inilah sebenarnya sikap seorang muslim. Kita muslim harus di atas sikap. Betul-betul menginginkan jalan yang lurus. Pelajari jalan yang lurus yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, <clears throat> "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sungguh engkau ya Muhammad betul-betul memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. <clears throat> Pernyataan langsung Allah Subhanahu wa taala bahwa jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah jalan yang lurus yang sangat hebat. Pelajari. Selanjutnya pelajari jalannya al-mag al maghdubin nasara dan yang mengikutinya. Ciri utamanya ciri utamanya ada ciri-ciri lengkapnya dalam Quran dan Sunnah sangat banyak. Coba lihat dalam hadis Coba lihat, coba lihat ikhwah. Baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Berapa banyak Allah ceritakan kepada kita Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Lihat. Nabi Isa bersama dengan umatnya. Dirinci betul itu ilmu. Diurai betul itu ilmu. Dengan metode pemaparan yang paling sempurna. Sampai-sampai dalam juz amma pun tidak lepas dari ilmu tentang perkara itu. Hal ataka hadithu Musa. Kisah Nabi Musa. Juz amma dalam uraian surah-surah pendeknya ternyata tidak lepas dari kisah-kisah, kesimpulan-kesimpulan kisah. <clears throat> Watin, wazaitun. Demi pohon tin dan pohon zaitun. Ini banyak di Palestina. Tempat Nabi Isa. Tempat Injil turun wa turisinin demi bukit Tursina ini bukit yang suci tempat Nabi Musa menerima Taurat Wahadal baladil amin demi negeri yang sangat mulia ini Makkah tempat lahirnya manusia terakhir termulia nabi terakhir termulia tempat turunnya eh awal turunnya kitab termulia Al-Qur'an Kadang kisahnya diungkap dalam pemaparan. Jadi tidak lepas. Dipaparkan kepada kita perkara ini. Supaya jelas bagi kita. Bahwa kalau kita ingin jalan yang lurus, pelajari jalan yang lurus dan selamatkan diri dari al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Ciri utama al-maghdub Ciri utamanya mereka berilmu tanpa beramal. Adapun abdolin orang-orang Nasara, mereka giat beramal tanpa dasar ilmu. Ini ciri paling nampak. orang Yahudi sangat terkenal. Sebelum Nabi diutus, orang-orang Yahudi sudah dikenal sebagai orang berilmu. Masyarakat Arab mengenalnya sebagai orang ahli agama, ahli ilmu. Di antara sesuatu yang paling menampakkan ciri ini di antara ilmunya orang Yahudi yang sangat mereka sebarkan sampai-sampai orang Medina pun memahami dari mereka bahwa akan terutus nabi dan rasul dari Mekah negeri Arab hijrahnya ke Madinah akan lahir terutus nabi dan rasul dari negeri Arab. Kata mereka, kami akan memerangi kalian. Saya so, mereka menganggap dirinya akan punya, mereka akan menjadi pengikut nah, nabi dan rasul itu. <clears throat> Tapi begitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus sesuai dengan sifat-sifat yang mereka gambarkan. <clears throat> Yang duluan beriman orang-orang Madinah. Orang Yahudi justru menjadi penentang utama. Ilmu mereka tentang Nabi Muhammad sangat jelas. Tapi pengingkarannya mereka terhadap Nabi Muhammad pun lebih jelas. Sampai-sampai disebutkan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mengenalnya anak-anak mereka. Ini pengenalan apa surah ini? Tapi justru yang paling hebat penentangannya adalah orang-orang Yahudi. Ini sifatnya Yahudi. Berilmu, tahu, tetapi tidak mengamalkan. Kalau orang Nasara, warahbaniyatan ibtada'uha. Sifatkan khusus dalam Quran mereka membuat rahbaniyah, kesenangan beribadah, ibtada'uha, yang mereka ada-adakan bid'ah dari kata bid'ah, ibtada'uha. Yang mereka ada-adakan. Semangat, semangat. Iya, tapi dasarnya perasaan. Yang penting enak. Iya, ketika ditanya, ada dasarnya, ada landasannya. Penting hati saya sudah tenang. Iya. Konsumsi narkoba saya Enak itu, kayak melayan. Eh, Sudah. Tidak usah beragama. Pergi ke laut saja. Setiap pusing, lihat laut. Dengarkan hempasan ombaknya. Iya. Tenang di situ, bawa kopi lengkap dengan pisang gorengnya. Kasih cobek-cobek sedikit Pusing oh, apapun hilang. Kalau soal kedar orang hidup karena itu. Kalau tetap tidak mau, datang ke dokter. Kasih suntikan dulu dokter. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Nasara giat beribadah. Tetapi tidak mempunyai dasar. Tidak mau peduli ini datang dari nabi mereka atau tidak. Ini pelanggaran dari jalan yang lurus dari dua sisi. Ada yang melanggar dari sisi apa? Berilmu tapi tidak berah, beramal. Eh. Ada yang melanggar dari sisi beramal tapi tanpa dasar ilmu. Dan Allah melalui nabinya sudah memperingatkan kepada kita latattabi'unna sanana man kana qablakum. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Makanya kata para ulama, iya, kalau ada orang berilmunya kalian sesat, berarti ikut orang-orang Yahudi. Kalau ada ahli-ahli ibadahnya yang sesat, berarti itu karena mengikuti orang-orang Nasara. Dan yang berada di atas jalan lurus bukan ini dan itu. Tetapi yang berilmu untuk beramal. Ilmunya adalah amalannya, amalannya adalah ilmunya. Perkara ini ikhwah adalah dasar dalam memahami agama, dalam memahami jalan yang lurus. Wajib memahami lebih wajib lagi mengamalkannya. Sebab sesat orang, kalau ada orang sesat karena tidak tahu, lebih sesat lagi orang yang tersesat setelah tahu, setelah tahu. Makanya orang Yahudi gelarnya magdub dari kata ghadab dimarahi dimurkai untuk Nasoro dolin dari kata dolal sesat. Orang Yahudi juga sesat. Hah? Orang Yahudi juga sesat. Tapi sesatnya orang Yahudi lebih. Bukan dolin dikasihkan. Maghdub dimurkai. Karena pelanggarannya apa? berilmu, tidak mengamalkannya. Orang Nasara pelanggarannya apa? Sesat dalam amalannya tanpa dasar il ilmu. Seorang penyair mengatakan, "In kunta la tadri fatilka musibatun." Wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika engkau tidak tahu, maka itu adalah musibah. Iya, kalau orang tidak tahu, itu musibah. Ini kebaikan, ini kebaikan, dia tidak tahu, oh, musibah. Akan tersesat kalau orang tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu, kemudian meninggalkannya tersesat lagi, maka musibahnya lebih lebih besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bagi kita bahwa setiap saat kita dituntun dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memahami berada di atas jalan yang lurus dan supaya selamat dari jalan-jalan yang memalingkan kita dari jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang hulu lewat batas dalam beragama. Apakah dari sisi sikapnya orang Yahudi atau dari sisi sikapnya orang-orang Nasor? Nasor. Gulu lewat batas. Semua amalan dalam Islam bermanfaat tidaknya di akhirat ditentukan oleh sidq jujurnya seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari akhirat. Hada yaum yanfa'u sadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat. Jujur. Doa kita eh salat kita, bacaan Fatihah kita, doa kita, amalan kita seluruhnya yang bermanfaat di akhirat jujur. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim diperlukan kejujuran. Harus betul-betul jujur di atasnya. Minimal jujurnya tiga. Jujur dalam tiga hal. Eh, dalam menginginkan jalan yang lurus, dalam menjauh, membenci jalannya al-maghdub, dalam menjauh dan membenci jalannya ad-dhal, Kalau tidak jamaah, apa makna bacaan kita? Dan tidak akan ada jawaban walil abdi masal bagi hamba apa yang dia ingin apa yang dia minta. Kalau kita paham ini, berarti kembali lagi kepada perkara yang tadi. Ilmu. Ya? Ilmu. Sebabnya, saya ya Allah beri jalan yang lurus, ya Allah jalan yang lurus, saya mau jalan yang lurus. Ya Allah jangan jalan yang maghdubi alaihim, jangan jangan, saya benci, saya benci. Jangan yang dolin. saya benci, saya benci tapi kita tidak tahu jalan yang lurus yang mana. Kita tidak tahu juga mana jalannya al-maghdub, mana jalannya al dhalib Sehingga ada orang ya, suka jalan yang lurus, tetapi apa? Menjauh dari jalan yang lurus. Benci terhadap jalan al maghdub alaihim ad-dhalib, tetapi justru pelaksananya bahkan mungkin penyerunya. Karena apa? Karena tidak tahu. Kita harus tahu. Bagaimana tahu? Ayo, gimana caranya tahu? Ayo, gimana caranya tahu? Ambil Quran, bakar, kemudian abunya masukkan ke dalam air, minum. Begitu caranya tahu? apa? Gimana caranya tahu? CD-CD <clears throat> tentang Quran, Sunnah. <clears throat> Beli CD-CD tentang bacaan-bacaan. Oh Masya Allah, Sudais, Hudaifi, Minshari, Matrud, eh, Muhammadong. Untuk Indonesia, oh, iya, juara nasional ini, internasional. Eh, ambil, dengar. Wah, asiknya wanna. Asiknya. Apanya asik? Lagunya. Terus apa yang bisa dipahami? Mendengarkan Al-Quran pasti memberi manfaat. Eh, tetapi yang menjadi inti dengan mendengarkan Al-Quran supaya ilmunya tertanam menjadi pedoman hidup kita. Dan itu tidak boleh tidak harus dipaham, harus dipahami, harus dimengerti, harus dipelajari. Al-Quran dan Sunnah harus kita pelajari. Fardu'ain. Talabul ilmi apa? Faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Kalau kewajiban setiap muslim fardu apa namanya? Hah? Fardu ain. Mulai dari ilmu Al-Quran yang menjadi dasar agama. Eh, perkara-perkara akidah, perkara tauhid, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, <clears throat> dan seterusnya. Kemudian mempelajari ibadah-ibadah yang hukumnya fardu ain, salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat dan seterusnya. Ini fardu ain. Iya. Kemudian fardu ain fardu ain yang lainnya. Di antaranya ada fardu ain yang khusus untuk orang tertentu. Eh, misalnya yang terlibat dalam dunia perdagangan, fardu ain mempelajari hukum-hukum agama dalam berdagang. Fardu ain. Supaya tidak terjatuh dalam riba, supaya tidak menjadi penipu, supaya berberkah. <clears throat> yang mau menjadi pencerama fardu ain untuk memahami hal-hal yang lebih dari penceramah. Apalagi kalau mau menjadi penceramah yang ingin berfatwa atau masuk dalam memberi fatwa dalam perkara-perkara yang rumit atau berbicara dalam perkara-perkara yang melingkup kehormatan dan kehormatan darah kaum muslimin. Yang seperti ini bahkan tidak semua ulama bisa berbicara. Yang berbicara kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala adalah khawasu ahli ilm, orang-orang khususnya ulama. Sebab apa? Perkara darah kaum muslimin itu perkara apa? Ah, perkara besar. Perkara mengerikan. <clears throat> Mau mengerahkan massa, mau mati. Hati-hati. Siapa yang berbicara di situ? Ini bukan sembarang ulama. Tapi ulama yang betul-betul iya, teratas. Yang mendalam ilmunya. Masalahnya darah kaum muslimin. Ini sangat dihormati dan dihargai dalam Islam. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam ini di Haji Wada' di hari <coughs> di hari Arafah atau hari 10 Dhul Hijjahnya hari rayanya kaum muslimin <coughs> Nabi tanya sahabatnya hari apa ini ini hari besar tahunan bertepatan lagi dengan hari raya kaum muslimin kalau saya salah tepatan dengan hari Jumat lagi ini hari yang mempunyai apa? Hurmah. Artinya kalau Islam hari haram. Artinya apa? Hari yang mempunyai kehormatan. Sebab haram asal maknanya terhormat, mulia. Makanya Masjidil Haram, Masjid Haram. Kenapa dikatakan haram? Dari kata hurma mempunyai kehormat, kehormatan, kemuliaan. Nabi tanya, hari apa ini? Sahabat mengatakan, masa Nabi tidak tahu ini? Jangan-jangan Nabi mau rubah namanya ini. Sahabat pun mengatakan ini hari kalau saya tidak salah 10 Dhul Hijjah atau hari Arafah. Jelas hari yang salah satunya ini. Kemudian Nabi tanya, bulan apa ini? Bulannya pun bulan haram bulan mulia. Kemudian Nabi tanya lagi, tempat apa ini? Tempatnya pun tempat haram. Sahabat jawab, hari ini. Jawab, bulan ini. Ternyata pertanyaannya Nabi bukan mau tahu tiga ini. Pertanyaan Nabi ini supaya Nabi, supaya para sahabat jawab yang mana dengan jawaban sahabat tertanam dalam akal dan pikiran sahabat betul-betul hebatnya tiga perkara ini. Setelah itu Nabi mengatakan, ketahuilah, sungguh harta kalian, kehormatan kalian, darahnya kalian, sama mulianya dengan hari ini, di bulan ini, di tempat ini nanti tiga yang terhormat ini menyatu baru sama dengan darahnya seorang muslim. Coba lihat. Ini perkara besar, perkara mengerikan. Tidak boleh orang sembarang berbicara tentang perkara ini. Apalagi mau mengerahkan massa. eh, Mau mengerahkan darahnya kaum muslimin. Menumpahkan darahnya kaum muslimin. Ini dalam perkara-perkara yang rendah. Sepele. Salat di Masjidil Haram. Ini hari ini tempatnya sekarang. Haram itu Mekah, Ka'bah, sekitarnya. Ini tempat haram. Salat di situ berapa kali salat di masjid lain? Hah? Seratus ribu kali. Seratus ribu kali itu berapa tahun kita sholat di masjid ini. <clears throat> Ah, mau tahu jawabannya? Ah, dua ratus tujuh puluh empat tahun. Kalau tepatnya dua ratus tujuh puluh tiga koma 273,9 Hah? Bisa? Iya. Di mana mau dapat umur 274? Kalau kalau dikasih 74-nya sudah luar biasa itu. Terus siapa yang mau kasih tambahan 200 lagi? Itu satu kali. Terus dalam sehari berapa kali? Lima kali. Ini salat wajib, belum salat sunnahnya. Ini namanya negeri haram. Negeri mulia. Negeri hebat. Tetapi darahnya seorang muslim lebih mulia dari tempat ini. Pahami ini? Jangan antum kira, oh Ka'bah itu negeri haram. Hebat, hebat, luar biasa. Kaum muslimin mendatangi untuk ibadah kepada Allah. Karena kaum muslimin betul-betul menghormatinya. Tapi ketahuilah, darah seorang muslim lebih dari itu. Sebab nanti menyatu, harinya, hari yang sangat mulia ini, menyatu dengan bulan yang sangat mulia, ditambah dengan tempat yang sangat mulia ini, baru apa? Baru apa? Baru sama dengan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim. karena itu, berbicara tentang perkara darah, tidak sembarang. Yang bisa berbicara siapa? Hanya khawas ahlul ilmu, orang-orang tertentu dari ahli kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gulu. Gulu melingkup banyak perkara. Ada orang gulu dalam makan. Ada orang gulu dalam minum. Ada orang gulu dalam berpakaian. Ada orang gulu dalam berumah tangga. Eh, ada orang gulu dalam solat, puasa, zakat, haji. Gulu melingkup segala perkara agama. Apa peringatan Allah kepada ahli kitab? Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum dalam agama kalian. Berarti di situ perputaran guru. Apapun yang diatur dalam agama. Keluar dari batasnya, gulu. Suatu hari, Nabi mendoakan binasa. Biasanya Nabi kalau mendoakan binasa, satu kali itu sudah luar biasa, mengerikannya. Tapi kalau Nabi sampai ulangi tiga kali, La ilaha illallah. Kata Nabi, halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un binasa al mutanatti' binasa para mutanatti' binasa para mutanatti' mutanatti' yang melakukan perbuatan tanattu' Tanatuk dalam asal bahasa eh, orang berbicara kemudian karena mau nampak fasih lewat fasih mau menyebut ha iya tapi haknya terlalu dalam akhirnya iya lidahnya itu <laughs> terlalu dia paksa ini tanatuk namanya ini asal penggunaannya. Yang kemudian, asalnya dalam bahasa Arab, yang kemudian terpakai, kata Abu Sa'adat, terpakai untuk segala perkara gulu dalam kaulan wa amalan. Dalam bentuk ucapan dan amalan. Kata Nabi, binasa orang yang berlebih-lebihan. Sehingga maknanya berlebihan. Apakah dalam ucapan, dalam perbuatan, sampai tiga kali Nabi doakan binasa. Masalahnya, Nabi turun bukan sekedar menyampaikan agama, tapi wajib menjaga aga, agama. Apalagi apa? Menjaga dari apa? Sikap? Sikap gulu lewat batas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kita perlu ilmu. Supaya bisa berada di atas as-sirat al-mustaqim dan betul-betul selamat dari al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Penyepelian dan lewat lewat batas. Ilmu, ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, doa yang betul-betul merupakan hajat dalam hidup kita. Sebab kita perlu hidayah kepada jalan yang lurus. Lihat, kita perlu hidayah kepada jalan yang lurus bukan hanya di awal Islam. Di pertengahan Islam sampai di akhir hidup kita, kita perlu jalan yang lurus. Kita perlu hidayah. Kalau begitu terus-menerus kita per perlu doa ini. Lihat cara berpikir kedua, kenapa harus terus-menerus? Setiap panggilan sholat kita perlu hidayah. Sebab hidayah ialah yang menggerakkan kita sholat. Itu sholatnya, belum lagi panggilan kebaikan lainnya, belum lagi panggilan apa? Seperti dalam pemerintahan eh, jual beli orang yang berserikat, panggilan menunaikan amanah. Ini terus menerus ini kalau kudunya amanah. Apalagi kalau amanahnya terus menerus misalnya. Kita perlu hidayah. Kita perlu hidayah untuk jujur. Kita perlu hidayah untuk ikhlas. Kita perlu hidayah untuk tawadu. Kita perlu hidayah untuk selamat dari hulu. Kita perlu hidayah untuk bisa terus belajar. Kita perlu berhidayah untuk bisa mewujudkan amalan batin, lisan, anggota tubuh, amalan jasad, dan amalan harta. Amalan di saat susah, di saat senang, kita perlu hidayah. Hanya dengan hidayah kita bisa mewujudkan kebaikan ini. Coba lihat. Kalau begitu, kita perlu dong doa ini setiap saat. Jadi bukan hanya nanti sholat baru dibaca. Baca-baca di luar sholat. Baca di luar sholat. Dia termasuk bacaan Quran umum kapan dimanapun kita bisa kita perlu hidayah setiap saat. Semakin sering kita baca, sering-sering kita minta, maka apa? Kebaikan semakin besar. Masalahnya, kita nanti baca waktu sholat. Itu pun waktu sholatnya terlalu fasih bacaan kita. Sehingga lewat ihdinas siratal mustaqim dalam keadaan hati tidak meminta. Bahkan saat bilang, amin. Tidak ada di dalamnya, ya Allah terimalah. Amin saja, amin. Apa itu amin? Kabulkan ya Allah. Tidak ada harapan permintaan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ketika ditanya, apa yang dilakukan tadi? Eh, imam tadi rakaat pertama, apa yang sampai baca? Apa yang dia bacanya? Mengigau dalam sholat. Bersamaan dengan itu, iya, kita paling rakus lagi mau hidayah. Iya, paling rakus lagi mau surga tertinggi. Iya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan apa? Amalan. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang mau diantara kalian, maka dia akan istiqomah. Istiqamah. Harus ada keinginan. Ini baru dari tinjauan mewujudkannya. Setiap amalan-amalan ini kita perlu hidayah. Kita perlu doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kalau di luar solat, di luar bacaan Al-Fatihah bisa kita baca. Misalnya kita pakai kita pakai uh, Ismul Azam. Iya. Ada dikir Nabi, Ismul Azam. Siapa yang berdoa dengan ini pasti diterima kata Nabi. Allahumma as'aluka bi anna lakal la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تهديني الصراط المستقيم Baca doa itu supaya mintanya supaya engkau memberi hidayah kepadaku di atas dan terus di atas jalan yang lurus. Bisa dibaca. Supaya seperti ini bisa dibaca di saat su, sujud. Sebab rukuk dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Al-Quran dalam sholat hanya dibaca di saat berdiri. Rukuk dan sujud tidak boleh. Ada bacaannya. Tapi inti doanya kita bisa baca. Jadikan dalam bentuk lafaz lain. Sebab di antara bentuk kesungguhan seseorang dalam meminta meminta di waktu-waktu mustajabah. Sujud adalah tempat mustajabah. Di luar sholat antara azan dan komat. Perhatikan, antara azan dan komat di situ waktu mustajabah. Sepertiga malam terakhir saat berbuka dalam perjalanan. Kalau di Mekah, antara rumah Nabi dengan mimbar. Ini doa mustajabah. Kata Nabi di sini, raudah. Apa itu raudah? Raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Sini orang harus pahami ini. Nabi juga bilang, majelis ilmu itu raudatun miryadil jannah. Majelis ilmu itu taman dari taman-taman surga. Pahami ini. Supaya orang jangan hanya tertarik mau sholat di situ. Iya, sampai menyiku orang, sampai mau sholat, biar tidak bisa ruku, sholat. Harus pahami apa makna raudatun miryadil jannah. Kata para ulama, karena kekuatan hati yang tegak dalam ibadah jadi kalau kita bisa sholat di situ dengan ibadah betul-betul menghadirkan hati khusyuk. Ini seperti kondisinya orang-orang dalam surga. Yang tasbih subhanallah betul-betul merupakan nikmat dan nafas mereka. Ini bisa menjadi roda min jannah. Tapi kalau sudah oh, masuknya saja sudah menyiku orang 10 kali orang. 10 sudah desiku. Berarti apa ini? 10 kali berbuat do, berbuat dosa untuk mengejar yang sunnah. Tidak ada yang sunnah yang didapat. Berada dalam majelis ilmu. Bagaimana keikhlasan? Hidupkan. Kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan kenikmatan, kita dapatkan sakinah. Itu. Jadi raudatul miradil jannah sangat ditentukan oleh penegakan bagaimana <clears throat> hati kita hadir dalam menegakkan ibadah itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada perkara tadi. Sampai di mana tadi? Doa tadi. Doa mustajabah. Di kalau di Mekah di Multasam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu tempat mustajabah. Bagus berdoa. Iya. Tapi itu susah sekali di situ. Iya. Dan cara berdoanya pun merapatkan badan, pipi, tangan. Iya. Terserah mau berapa lama. Kalau bisa bertahan berapa lama di situ. Iya. Perbanyak doa. Langsung minta kepada pemilik Ka'bah. Bukan kepada Ka'bah. Iya. Kalau berdoa kepada Ka'bah langsung kafir keluar dari agama. Sebab Ka'bah batu hajar aswad, batu, semuanya tidak mempunyai nilai kecuali karena memang Nabi alaihi salatu wassalam eh, menjadikan sebagai rangkaian dalam ibadah. Nabi suruh cium-cium. Sama di sini, kita disuruh sujud. Pakai ini, pakai ini, iya. Iya. Tapi harus aku ini batu ini nih. Harganya sekian. Terbuat dari ini. Kita sujud bukan karena kanan ini. Berkahnya. Bukan. Hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus melakukan dengan cara seperti itu. Tempat lain yang hebat. Ini yang mudah ini. Safah Marwah. Di Safah dan Marwah. Disinilah hebatnya sa'i. Iya. Sa'i itu seluruh kegiatan sa'i, doa apapun, baca Quran apapun merupakan kebaikan. Tetapi saat di Safa dan Marwa di sini intinya. Sebagian orang saya kita baru-baru umrah ini, ini oh, banyak jamaah sudah ribut, iya, sana gegerena, iya, oh, ribut rombongan, tidak tahu satu yang pimpin, Ikut semuanya. Akhirnya orang yang mau khusyuk membaca doa terganggu dengan ini. <clears throat> Belum lagi kalau mereka lewat kita harus minggir. So mereka sampai di Marwah. Dia kayak seperti tawaf. Di Marwah sampai di Safa. <clears throat> Dia lewati saja. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Lewat saja. Bismillah. Padahal harus berhenti di situ. Iya, iya. membaca zikir apa? <clears throat> Allah akbar Allah akbar Allah akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai itu hazamal ahzaba wahda nasar abda hazamal ahzaba wahda iya sampai yang itu baru berdoa berapa pokoknya doa apapun berapa panjangnya setelah itu baca lagi dikir ini setelah dikir ini baca lagi doa berapapun panjangnya apapun doanya setelah itu baca lagi nih ini yang membuat lama safah. Hmm. Kalau jalannya eh bahkan di antara yang hijau-hijau itu dipercepat kalau memang memungkinkan bisa cepat. Hmm. Tapi di Safa dan Marwah selain memang perlu istirahat, eh doa di situlah, la ilaha illallah. Betul-betul nikmat jamaah. Menghadap Ka'bah kita berdoa. Eh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Kita perlu hidayah. Karena itu apa? Inginkan. Inginkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Ihdinas siratal mustaqim di dalamnya sepuluh jenjang. Menginginkan tadi itu satu dari sepuluh. Kalau orang jujur dalam mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka yang pertama dia minta adalah minta ilmu. Itu yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau memang kita mau maka yang pertama kita minta sebenarnya adalah, Ya Allah, beritahu saya jalannya lurus. Kasih ilmunya. Yang kedua, Pak, minta supaya diberi keinginan. Biar orang sudah punya ilmunya, tapi kalau tidak ada keinginannya, tidak akan dapat. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, diberi kekuatan. biar sudah tahu ilmunya, ada keinginan, tapi kalau tidak ada kekuatan, iya, tidak ada kekuatan kita. Yang keempat, ihdinas siratal mustaqim. Kita sebenarnya minta diberi kesempatan. Biar kita sudah punya ilmu, punya keinginan, punya kekuatan. Tapi kalau tidak ada kesempatan, kita misalnya sudah ya, ya pokoknya mau sholat jamaah di masjid. Kita sudah tahu ilmunya. Iya, ada keinginan, punya kekuatan. Kekuatan kita tidak tanggung-tanggung lagi. Punya mobil. Iya. Sepeda, motor, mobil, ada semua di rumah. Berjalan pun kita bisa, punya kekuatan. Tetapi bisa saja kita tidak sampai di mobil. Kalau misalnya tiba-tiba anak harus dibawa ke rumah sakit. Allah tidak beri kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim minta. Itu juga Pak yang kita minta. Apalagi ihdinas siratal mustaqim minta supaya apa? Diberi diberi kemampuan untuk berketerusan di atasnya. Supaya terus. Ini maaf ini. Ini kehebatan permintaan ini. Eh, iya, ihdina siratal mustaqim. Jangan hanya untuk satu kali sholat. Tapi untuk terus sampai malakul maut datang. Ihdatar siratal mustaqim. Jangan hanya sampai kedar sholat. Tetapi puasa zakat semua nilai ibadah. Itu maknanya, ihdinas siratal mustaqimnya kita. Ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan supaya Allah menjaga kita. Supaya diselamatkan dari penghalang-penghalang jalannya lurus. Benar jamaah, orang yang jujur, betul-betul menginginkan jalan yang lurus, maka hakikat permintaannya adalah diselamatkan dari penghalang jalan yang lurus. Karena itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin di sini diungkap. Ini langkah terbesar, praktis dan sangat mudah dalam sholat dan di luar solat untuk selamat dari hulu bahkan untuk hebat dalam beragama kokoh di atas Islam kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Mungkin sesi yang pertama ini kita cukupkan sampai sekian. Sehabis salat maghrib, kami kita akan membahas <clears throat> satu bentuk gulu yang merupakan sebab awal kekafiran di muka bumi. Eh, sebab awal kekafiran, kesyirikan di muka bumi. Gulu ini. Eh. InsyaAllah ta'ala kita bahas khusus dalam pertemuan Maghrib Isya. Sekian dulu. Subhanakallah hamdik. Ashadu allah ilaha illa anta astagfirullah wa bilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam. Kathira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh.